95,6 Bintang Tenggara Bintang Tenggara Jam 9 pagi Bang, sampean harus minum Ultra Flu Extra. Sa, kepalaku ini sakit, flu. Aduh, atau <laughs> itu namanya sakit campur. Obatnya mesti yang kuat gempur. Oh. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya sudah. Ultra flu ekstra. Sakit kepala lu Cak. Minum ultra flu ekstra. Campur flu lu? Iya, minum ultra flu ekstra. Campur batuk juga, Cak. Pokoknya kalau sakit campur, tidak ada lain obat. Ultra flu ekstra. Ultra flu ekstra dengan paracetamol 600 mili lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai. Peng? Ya, Cak. Sudah agak campur lagi, sakit. Ya. <laughs> Ultra Flu Extra. Bener-bener ekstra, Cak. Ultra Flu Extra diciptakan memang untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus. Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk dari Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Duh, dia nggak bisa ya. Dari tadi goyang aja tuh tangan. Kenapa sih? Gatal nih kakiku. Ih, nggak sembuh-sembuh. Uh, giliran garuk suruh bantu. Gatal-gatal itu kamu kena kutu air, rangan. Bisa-bisa kadas kurap jadi satu. Ih, malu atuh. Iya, terus gimana? Duh, gatal. Nih, aku kasih ahlinya menghilangkan semua urusan gatal-gatal. Oleskan Neo Ultrasilin, Panu, Kadas, kurap, apalagi kutu air, rangan seperti kamu ini amblas tanpa bekas. Bila kaki terasa gatal-gatal karena kutu air, panu, kadas, atau kurap, oleskan saja si bungkus hijau Neo Ultra Dijamin hilang tanpa bekas. Mas, mau kan? Garuk aja sendiri. Goyang tangan. <laughs> Udah hilang kok gatalnya. Kan udah digoyang sama Neo Ultra Oles Neo Ultra Silin produk bermutu Hanson Pharma. Kemarin disuruh kerja bilangnya nggak ada kuku, nggak ada cangkul, nggak ada ini, nggak ada itu. Alasan terus. Sekarang semuanya sudah ada, tetap aja nggak mau kerja. Terus maunya bapak itu bagaimana? Semuanya memang sudah ada bu, tapi kesehatan ini loh yang tidak ada. Encok, pegelinu, perut perih, sering pusing, gampang sekali capek. Ah. oh alah pak, pak dari dulu kok sambatnya ya itu-itu aja. Makanya toh, minum Empro. Apa itu Empro? Manggata probiotik, Pak. Minuman nutrisi konsentrat yang diracik dengan bahan-bahan alami. Sehingga cocok untuk menyembuhkan berbagai penyakit, Pak. Empro, Manggata probiotik, minuman nutrisi konsentrat dengan kandungan probiotik hasil penerapan bioteknologi pada bahan pangan fungsional. Diracik dengan bahan-bahan alami minyak, kelapa murni, madu, dan sekualen ikan sehingga menghasilkan nutrisi konsentrat berformula lengkap dengan kandungan probiotik. Menambahkan Empro dalam menu rutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan kantor Polsek Gambiran. 356 Bintang Negara Semangat Musik Indonesia. Selamat pagi untuk sahabat Bintang yang baru saja bergabung di Bintang Negara yang sudah memulai aktivitasnya. Selamat bekerja, selamat melulai, uh, melakukan aktivitas Anda. Semoga hari ini menjadi awal yang baik untuk memulai aktivitas Anda. Nah, setelah tadi Bintang Pagi menginspirasi bersama saya dan juga rekan saya Lisa Andrea. Sekarang saya Dinda Soekarno kembali lagi untuk menemani sahabat Bintang menyimak kelanjutan dari drama radio serial Mahkota Mayangkara episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru, seri ke 105 eh, dan 106. Baiklah sahabat bintang dari kawasan Beringin Agung Gambiran Banyuwangi, sekali lagi saya Dinda yang bertugas, selamat mengikuti jalannya cerita. Paul dan Carol Superville mempersembahkan Mahkota, Mayangkara, Mayangkara. Mayangkara. Ayu. Ayu. Cerita ini kelanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jaya Negara atau Kala Gemet, Raja Pahit yang... Lagi Raja Majapahit, akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. Stijab, hiasan musik dan sutradara J. C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti mencari guru. Dalam seri ke-105 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Kisuraworo, Mogan sebagai Tunggeng, Yogi sebagai Pangpung, Kris Urspon sebagai Rakuti, Ani Ruslianti sebagai Ibu Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh, sakit teping pinggang, encok, rematik. Minum super Superpil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Hilangkan sakit pinggang, encok dan rematik, produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Menurut salah seorang warga desa Kacipuri, ada seorang guru mumpuni yang tinggal di lereng Bukit Kerucuk. Rakuti segera pergi ke sana. Di kaki Bukit Kerucuk, Rakuti dicegat dua orang murid Kisuroworo yang bernama Tunggeng dan Pangpung. Tunggeng artinya kuat sentosa, sedangkan pangpung adalah hama pohon kelapa. Tunggeng dan pangpung segera membawa Rakuti menghadap gurunya. Ki Suroworo duduk di serambi pondoknya. Dia adalah pimpinan perguruan kerucuk. Ki Suroworo menuang minumannya ke dalam cangkir yang terbuat dari tanah liat, kemudian menatap ke arah Tunggeng. Siapa anak muda ini, Tunggeng? Dia mengaku bernama Rakuti, Guru. Dia berasal dari desa Ganding. Katanya dia ingin menimba ilmu pengetahuan dari Guru. Hmm, benar namamu Rakuti. Ya. Eh, benar. Kau harus berlaku sopan di depan guru. Tundukkan wajahmu. Diamlah, Tunggang. Hmm. Aku akan mengadakan tanya jawab dengan anak muda ini. Hmm. Ah, Rakuti, apa maksudmu datang ke Bukit Kerucuk? Aku mau belajar ilmu kanuragan. Menurut seorang warga desa Kacipuri, di lereng Bukit Kerucuk ada seorang guru yang mumpuni. Dia bernama Ki Suraworo. Iya, Rakuti. Beliau inilah Ki Suraworo. Beliau adalah guru kami. Beliau adalah pimpinan perguruan Bukit Kerucuk. Untuk apa kau belajar ilmu kanuragan? Untuk memperoleh daya-daya kesaktian. Kalau begitu kau tidak salah alamat Rakuti. Kau harus banyak berterima kasih kepada warga desa Kanjipuri Memang disinilah seharusnya kau belajar ilmu kanuragan. Uh, kau boleh bertanya kepada dua orang muridku ini, Tunggeng dan Pangpung. Siapa Ki Suraworo? Siapa guru mereka ini? Beliau adalah seorang guru yang hebat, Rakuti. Kau harus menaruh hormat kepada beliau. Kau bisa belajar apa saja tentang ilmu kanuragan kepada Ki Suraworo. Muridku banyak sekali, Rakuti. Tapi aku tidak memilih sembarang murid. Mereka harus diuji dulu kesetiaannya, ketekunannya, dan kesungguhannya. Kalau aku hanya mau menerima sembarang murid, barangkali lereng Bukit Kerucuk ini sudah penuh sesak oleh anak-anak muda yang ingin belajar ilmu kanuragan. Nama guru sudah terkenal jauh sampai ke pelosok-pelosok desa, bahkan sampai ke kota Raja Majapahit. <laughs> Iya. Siapa yang tidak kenal Ki Suraworo, pimpinan perguruan Bukit Kerucuk? Kau akan membuktikannya sendiri nanti. Kau mau belajar ilmu apa? Hmm. Disinilah tempatnya. Akulah sumber ilmu Rakuti. Akulah gudang ilmu. Kau ingin ilmu pengatosan. Kau ingin mempelajari pukulan halilintar. Kau ingin bergerak secepat angin disinilah tempatmu belajar. Tapi ingat Rakuti, aku belum tentu menerimamu sebagai murid. Seperti yang sudah kukatakan, semua itu tergantung ketekunanmu, kesetiaanmu, dan kesungguhanmu. Rakuti, untuk apa kau ingin memiliki daya-daya kesaktian? Untuk menjadi orang kuat. Sakpanya dia mempunyai nafsu yang sangat besar, Guru. Belum tentu dia berbakat ingin menjadi orang sakti, kuat, dan dikjaya. Itu semua tergantung bakatmu, Rakuti. Seperti kau lihat sendiri, dua orang muridku ini, Tunggeng dan Pangpung, sudah lebih dari lima tahun belajar kepadaku. Mereka adalah murid paling tua. Mereka sudah banyak menyerap ilmu dari Ki Suroworo tapi mereka belum berani mengakui sebagai orang kuat, sakti dan dikjaya. Berat Rakuti. Berat laku atau pengorbanan yang harus berikan. Jika memang kau benar-benar ingin menjadi orang sakti, tubuhmu harus kuat, jiwamu harus kuat, kemauanmu, semangatmu harus ditempa siang maupun malam. Kau harus melewati berbagai macam batu ujian. Sekali saja kau gagal, maka selanjutnya kau akan gagal. Aku akan berusaha sungguh-sungguh, Kisuraworo. Aku tidak akan gagal. Hei, jangan sombong dulu, Rakuti. Kau belum tahu siapa guru. Kau belum tahu cara-cara guru melatih murid-muridnya. Biar saja dia mengalaminya sendiri, tunggeng. Kalau dia sampai tidak kuat, dia akan mencret-mencret. Rakuti, setelah kau menjadi orang kuat, sakti dan dikjaya, apa yang akan kau lakukan? Hm? Kau ingin menjadi kepala perampok yang tangguh? Atau barangkali kau mempunyai rencana yang lain? Coba jelaskan keinginanmu. Aku akan mendengarkannya. Aku memang mempunyai sebuah cita-cita, Kisuraworo. Dan aku belajar ilmu kanuragan untuk mewujudkan cita-citaku ini. Apa cita-citamu itu? Barangkali dia ingin menjadi seorang kepala perampok yang kaya raya. Atau barangkali dia ingin menjadi penggawa kerajaan yang ditakuti serta disegani. Diamlah, Pangpung. Biar Rakuti sendiri yang menjawabnya. Nah, Rakuti, apa cita-citamu itu? Aku ingin menjadi raja. Jawaban Rakuti sangat singkat. Singkat, tegas, tanpa ragu-ragu. Kisiroworo tidak jadi menekuk cangkir minumannya. Dia melongo keheranan melihat Rakuti. Demikian pula Tunggeng dan Pangpung. Mereka semuanya keheranan melihat jawaban Rakuti. <laughs> Dia ingin menjadi raja, guru. Hebat sekali. Cita-cita yang hebat. <laughs> Mungkin maksudnya Raja Hutan, Guru. <laughs> Rakuti, aku bertanya sungguh-sungguh. Dan aku ingin mendengar jawabanmu secara sungguh-sungguh. Kau jangan main-main kepadaku ya. Aku bersungguh-sungguh. Aku memang ingin menjadi raja. Untuk itulah aku belajar ilmu kanurakan. Menjadi raja menjadi raja. Apakah itu bisa dianggap sebuah cita-cita? Hmm, kau ini macam-macam saja. Tapi baiklah, kau pasti tidak bersungguh-sungguh. Baiklah, tidak apa. Kau boleh menjadi muridku, Rakuti. Kau boleh tinggal di lereng bukit kerucuk ini dan belajar ilmu kanuragan dari Ki Suroworo. Terima kasih. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan. Oh, Tunggang dan kau pangpung, pergilah. Aku ingin bicara sendirian dengan Rakuti. Baik, Guru. Ah, kami pergi dulu Paduka Rakuti. <laughs> Kalau Gusti Rakuti menginginkan dayang-dayang yang cantik, silahkan mengambilnya di sebelah sana. <laughs> <laughs> Sakit pinggang, encok, rematik. Minum kabel Super pil Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Rakuti, coba jawab sekali lagi pertanyaanku. Apa cita-citamu? Menjadi raja. Lengkapnya aku ingin menjadi raja Majapahit. <laughs> Itu cita-cita yang gila. Tidak masuk akal. Kau pasti orang gila, Rakuti. Kau pasti orang yang tidak waras. Aku tidak sudi mempunyai seorang murid yang tidak waras. Kisraworo, aku datang kemari hanya untuk belajar ilmu kanuragan. Itu pun kalau kau bersedia menerima aku sebagai murid. Kalau tidak, ya sudah. Kuterima. Kau kuterima jadi muridku, Rakuti. Tapi kau harus merubah cita-citamu itu. Kau harus berkata jujur kepadaku. Untuk tujuan apa sebenarnya kau belajar ilmu kanuragan? Itu saja. Bukan untuk menjadi Raja Majapahit. Itu gagasan Wong Edan. Aku tidak percaya. Benar-benar tidak masuk akal. Menjadi Raja Majapahit. Hmm. Gila. Benar-benar gila. Cita-citamu itu cita-cita wong edan, Rakuti. Kau harus segera mengakhiri gagasanmu yang tidak masuk akal itu. Hmm. Coba pikir baik-baik sekali lagi, Rakuti. Aku tidak ingin mempunyai seorang murid yang tidak waras. Aku tidak akan merubah cita-citaku. Jauh-jauh aku pergi meninggalkan desa kelahiranku hanya untuk merintis cita-citaku. Aku tidak mempunyai keinginan yang lain. Aku hanya mempunyai satu keinginan, ialah menjadi Raja Majapahit. <laughs> Kau pikir mudah menjadi raja? Hmm. Aku akan berusaha karena itu. Aku akan terus melangkah sampai berhasil. Nampaknya kau tidak main-main. Aku memang tidak main-main. Eh, Baiklah, baik, tidak apa-apa. Kau boleh bercita-cita menjadi apa saja. Tapi ingat Rakuti, kalau sampai nanti kau berhasil menjadi Raja Majapahit, jangan lupa padaku. Jangan lupa pada gurumu sendiri. Kalau kau sudah menjadi raja, kau pasti akan mengangkat Kisuroworo menjadi patihmu. Hmm. <laughs> Rakrian Mapati Suraworo. <laughs> Bukankah hebat sekali jabatanku? Hm? Dan semua ini berkat hadiah Rakuti, muridku, yang paling cerdik dan berbakat. Hehehe. <laughs> Aduh, aduh. Perutku sampai mules, Tunggang. Kau terlalu banyak tertawa, Pangpung. Bagaimana aku tidak tertawa, ha? Bayangkan saja, Rakuti, ha? pemuda lusuh dari desa Ganding itu bercita-cita menjadi raja, ha? raja gombal, raja gelandangan barangkali. Hmm. Aku tidak senang melihat sikapnya. Aku tidak senang melihat caranya berbicara dan caranya memandang. Ah, kukira dia orang lugu, Tunggang. Dia tidak bermaksud buruk. Ya, tapi itulah. Cita-citanya itulah yang membuat perutku mules karena tertawa. Ya, kalau saja dia ingin menjadi seorang kepala desa atau aku. Ya, itu mungkin aku masih bisa menerimanya. Tapi menjadi raja. Ah, Seekor punggok merindukan bulan namanya. Atunggang, <laughs> ah, di zaman yang serba susah ini, orang harus mampu melihat kenyataan. Menggantungkan cita-cita di langit yang tinggi, sama halnya bunuh diri. Ah, sudahlah Pangpung. Jangan bicara soal Rakuti lagi. Aku bosan. Aku muak mendengarnya. Ah, sepertinya kau benci sekali padanya. Iya, aku benci padanya. Eh. Hmm. Dia datang, Tunggang. Sri Baginda datang. Hah? Ah. Selamat datang, Paduka Raja. Siapa namamu? Mengapa kau selalu mentertawakan aku? Apakah aku ini nampak lucu di matamu? Ah, maaf. Jangan marah dulu. Aku hanya bergurau. Aku tidak senang dibuat bergurau. Aku bukan pelawak. Sekali lagi kau berani mengecek aku, kau akan tahu akibatnya. Hei, Rakuti, kau orang baru di sini. Belum tentu Kisroworo mau mengambilmu sebagai murid. Jangan membuat gara-gara dengan kami. Dan jangan congkak. Jangan berlaku sombong di depan kami. Aku tidak senang melihat sikapmu, tahu? Aku juga tidak senang menjadi bahan tertawaan. Kalau kau tidak ingin menjadi bahan tertawaan, jangan membuat tingkah yang lucu. Kalau kau ingin melucu, bukan di sini tempatnya. Di sini tempat menimba ilmu. Kalau kau ingin melucu, sana. Pergi ke kota Raja Majapahit. Kau boleh menjadi pelawak di sana. Dan kau akan memperoleh sejumlah uang. Sudahlah, Tunggeng. Hmm. Jangan dipanjang lebarkan. Sudahlah, maafkan aku, Rakuti. Aku tidak bermaksud menghinamu. Aku hanya... <laughs> Ah, aku hanya tidak bisa mengerti apa yang kau katakan kepada Kisuroworo itu. Bagiku cita-cita menjadi raja adalah hal yang mustahil. Dan karena sangat mustahil, maka hal itu menjadi nampak lucu. Ya, lucu begitu. Jadi bukan berarti aku sengaja menghinamu. Kata-katamu sendirilah yang kedengarannya lucu. Begitu. Nah, sudahlah. Kita akhiri percakapan yang tidak enak ini sampai di sini saja. Ya, Aku juga tidak senang pertengkaran. Lalu Kisraworo berkata apa kepadamu? Kau disuruh apa? Kisraworo menyuruhku menemui kalian. Katanya kalian yang akan mengantarkanku ke pondok tempatku menginap. Oh, begitu. Baik. Ayo Rakuti, ikut aku. Di sebelah sana ada sebuah pondok kecil yang masih kosong. Kau boleh tidur di sana sesuka hatimu. dia berhasil menjadi murid. Sombongnya bukan main. Kan ku hajar dia nanti. Sudahlah, Tunggeng. Jangan membuat gara-gara. Kukira Rakuti tidak bermaksud buruk kepada kita. Dia ya, cukup ramah dan sopan kepada kita. Ya, barangkali dia memang tersinggung karena kita telah mentertawakannya di depan guru. Hah, aku akan mencobanya. Apa katamu? Eh, apa? Aku akan mencoba keberaniannya. Jangan, Tunggeng. Jangan. Nanti malah ribut. Kalau ribut guru sendiri tidak senang kan? Dan kita pasti akan kena marah. Sebab kitalah murid paling tua di sini. Heh, kau jangan ikut campur urusan ini, Pangpung. Dan kau jangan coba-coba membela pemuda desa Ganding itu. Kalau tidak diberi pelajaran, dia pasti bertambah sombong. Dia pasti akan menganggap bahwa perguruan kita ini adalah perguruan yang cire. Dia harus diberi pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga. Dan akulah yang akan mengujinya. Tunggeng yang akan memberi pelajaran kepadanya. Awas, Pangpung. Kau jangan berkata kepada siapapun juga. Malam ini, aku akan mencoba irakuti. Sakti sudah memperoleh tempat yang cukup layak untuk menginap. Tempat itu merupakan sebuah pondok kecil yang terbuat dari papan kayu hutan. Atapnya dari daun ilalang. Rakuti duduk termenung di atas pembaringan. Dia masih belum yakin apakah Kisuroworo adalah seorang guru yang mumpuni. Dia masih ragu-ragu. Rakuti, jangan salah memilih guru. Guru yang mumpuni Guru yang waskito biasanya tidak suka banyak bicara. Tidak suka menonjolkan dirinya. Guru seperti itu memang sukar dicari anakku. Tapi guru seperti itulah yang harus kau temukan dan kau pergunakan sebagai sumber menimba ilmu. Hmm. Kisuroworo. Apa benar dia seorang guru yang mumpuni? Kukira penampilannya tidak begitu meyakinkan. Dia terlalu banyak bicara dan menonjolkan dirinya. Bicaranya seperti tukang obat saja. Tapi aku memang harus mencoba tinggal bareng beberapa waktu di perguruan Bukit Kucuk ini. Aku akan melihat sendiri sampai sejauh mana kemampuan Kisuroworo mengajarkan ilmunya. Aku ingin menjajaki sampai sedalam mana ilmu yang dikuasainya. Rakuti terkejut. Telinganya menangkap langkah-langkah manusia di samping pondoknya. Suara itu sangat halus, hampir tidak terdengar tapi Rakuti dapat menangkapnya dengan jelas. Perlahan-lahan Rakuti bangkit dari pembaringan, dan dia membuat persiapan untuk penyergapan. Dia tahu bahwa yang datang adalah manusia. Mau apa orang itu? Berjalan mengendap-endap mendekati pondokku. Oh, pastilah dia mempunyai maksud yang tidak baik. <laughs> Bagus. Bagus sekali. Rupanya ada seseorang yang ingin mencobai Rakuti. <laughs> Bagus. Kau akan segera tahu siapa Rakuti. Iya! Yeah! buang air kecil jadi lancar, dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Enco, enco kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kuti melihat sebuah bayangan melintas dengan cepat. Bayangan itu berlari di sela-sela pohon. Rakuti segera memburu bayangan itu. Dan mereka pun berkejaran di tengah gelapnya malam. Tiba-tiba bayangan itu berhenti di suatu tempat yang sangat sunyi. Tempat itu merupakan sebuah tegalan. Bayangan itu berdiri tegak menantang, menunggu kehadiran Rakuti. Keparat! Jangan menjadi orang pengecut. Apa maksudmu mengintip pondokku? Hah? Hmm. Kau akan segera tahu maksud Kurakuti. Kau pastilah salah seorang murid Kisuroworo. Iya. Akulah murid Kisuroworo. Akulah yang tidak rela melihat kehadiranmu di perguruan Bukit Kerucuk ini. Aku sudah menduga sebelumnya. Hmm. Kau pastilah Tunggeng. Tunggeng artinya kuat atau sentosa. Tapi rupanya kau tidak begitu yakin atas kekuatanmu. Hmm. Tunggeng. Karena kau tidak begitu yakin. Sehingga kau berjalan mengendap-endap untuk dapat melihat Rakuti tidur di ruangan pondoknya. Hei, pergilah dari sini Rakuti. Carilah guru yang lain. Kau tidak pantas menjadi teman seperguruanku. Kau tidak pantas berguru dengan Kisuroworo. Aku juga tidak yakin. Apakah Kisuroworo pantas menjadi guruku, Tunggem? Ngajar. Kau menghina guruku. Kau berani menghina guruku. Kau yang lebih dulu menghina aku, Tunggem. Apakah aku tidak boleh membalas? Aku juga mempunyai perasaan. Aku bisa tersinggung, aku bisa marah. Bahkan aku bisa berbuat kejam kepada orang yang membuatku marah. Huh, ah, kau tidak perlu mengeluarkan ancaman murahan seperti itu, Rakuti. Kau pikir aku takut? Ayo, Rakuti. Kalau kau benar-benar ingin masuk perguruan Bukit Kerucuk, kau harus diuji. Aku yang akan mengujimu. Aku ingin tahu sampai sejauh mana keberanian dan keuletanmu. Sudahlah, Tunggeng. Kau tidak usah besar mulut. Aku tidak senang melihat kesombonganmu. Sesumbarmu setinggi gunung, sedalam lautan. Belum tentu kau dapat mengalahkan Rakuti. Sekalipun kau murid kesayangan Kisuroboro. Kurang ajar. Aku akan membunuhmu, Rakuti. Aku, aku akan membunuhmu sekarang juga.

Tunggang tidak menunggu lebih lama lagi. Murid kesayangan Kisuroworo itu langsung menyerang. Dia menghujani Rakuti dengan tendangan dan pukulan-pukulan. Rakuti melayaninya dengan tenang. Dia berkelit ke samping kiri ataupun kanan, sehingga pukulan-pukulan Tunggang menerpa ruangan kosong. Tunggang menjadi penasaran. Sekarang dia tahu bahwa Rakuti sedikit banyak juga menyimpan ilmu kanuragan. Bahkan selanjutnya dia terkejut. Rakuti memberikan perlawanan sengit sekarang Tunggung menjadi terdesak. Dan pada saat itulah Rakuti mencabut tombak Patmayoni. Tunggung mundur selangkah. Rakuti menggenggam tombak Patmayoni Atma Yoni artinya Dewa Brahma atau Dewa Api. Pamor tombak itu memang bernyala-nyala bagaikan para api. Tunggeng ternganga-nganga keheranan. Tiba-tiba nyalinya menjadi ciut. Ayo Tunggeng, mengapa kau berhenti menyerang? Majulah, nah. majulah. Dan kau akan segera terbujur menjadi bangkai. Ayo. Ajar. Rupanya kau berniat jahat kepada aku, Rakuti. Tidak usah banyak ngomong. Ayo, maju. Bukankah kau murid kesayangan Kisuraworo? Ayo, kita lanjutkan pertarungan. Oh, baik, Rakuti. Baiklah. Sekarang aku mengalah. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Pokoknya, aku tidak sudi mempunyai teman seperguruan yang bernama Rakuti. Aku tidak rela kau menjadi murid Kisuraworo. Selesai berkata, Tunggeng melompat kabur. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohonan gelap. Rakuti kembali memasukkan tombak Patmayoni ke dalam warangkanya. Pengecut. Manusia pengecut. Kisurawa seharusnya membunuh murid seperti Tunggal. <laughs> murid seperti itu hanya akan membuat malu perguruan. Dari mana saja kau? Jelas. Sekarang sudah jelas. Orang itu ternyata menyembunyikan maksud yang tidak baik. Orang itu? Siapa yang kau maksudkan? Rakuti. Ada apa dengan Rakuti? Baru saja aku bertarung dengan Rakuti. Ternyata dia mempunyai simpanan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Hampir saja aku terbunuh oleh tombaknya. Untung aku segera kabur. Hmm, aneh juga. Kalau dia mempunyai simpanan ilmu kanuragan, mengapa dia ingin berguru kepada Kisruworo? Pasti dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Mungkin saja dia mata-mata dari perguruan lain. Atau barangkali dia ingin mencobai perguruan Bukit Kerucuk ini. Ah, sudahlah Tunggang. Jangan buru-buru menaruh prasangka. Mungkin saja Rakuti benar-benar ingin berguru pada Kisuroworo untuk menambah ilmunya. Ah, dia sudah berani menghina guru. Aku akan mengadukannya pada guru. Ah, jangan. Jangan, Tunggang. Nanti malah ribut. Belum tentu guru senang mendengar pengaduanmu. Hah, pokoknya aku tidak rela Rakuti menjadi murid Kisuraworo. Aku tidak sudi mempunyai teman seperguruan seperti dia. Dia harus minggat dari Bukit kerucuk. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau guru sendiri bermaksud mengangkatnya, menjadi muridnya, apa yang bisa kau lakukan, Tunggang? Kita lihat saja nanti, Pangpung. Aku akan mengadukan Rakuti dengan Kisroworo. Apa? Kau mau mengadu Rakuti dengan guru? Jangan, Tunggang. Nanti guru marah. Dan belum tentu Rakuti berani menghadapi guru. Sudahlah, kau diam saja, Pangpung. Rakuti adalah urusanku. Aku yang akan membuatnya pergi dari sini. Ah, bukankah besok pagi guru mau mengajak kita pergi ke puncak Bukit Kerucuk? Kalau tidak salah, rencananya memang begitu. Guru mau membawa kita ke puncak Bukit Kerucuk untuk memperoleh tambahan-tambahan ilmu kanuragan. Oh, kalau begitu, di puncak Bukit Krujuk nanti, aku akan menjalankan rencanaku. Aku ingin melihat guru mengusir pemuda gendang dari desa Ganding itu. Aduh, aduh. pinggang, encok, rematik. Minum super Superfil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh. Superfield menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Di pagi yang cerah itu, Kisuroworo mengkiring murid-muridnya ke puncak Bukit Kerucuk. Kisuroworo bermaksud memberikan tambahan ilmu kepada murid-muridnya. Rakuti ikut serta bersama mereka. Tunggeng pura-pura menunjukkan sikap baik kepada Rakuti. Tapi diam-diam Rakuti tetap menaruh kecurigaan kepada murid Kisuroworo itu. Rakuti selalu bersikap waspada. Setelah beberapa saat lamanya berjalan, mereka pun tiba di puncak Bukit Kerucuk. Hiat, kita berhenti di sini. Sekarang kalian semuanya membuat lingkaran. Ayo, sana, sana lingkaran yang lebar. Hmm? Iya, iya. ayo. Baik guru, saya ayo. Baik guru. Ya, ayo ayo, terus membuat lingkaran. Hmm, ke sebelah sana. Baik guru. Yang lebar. Ayo, ayo semua. Ayo, ayo, ayo, ayo, Buatlah sebuah ayo. kalangan atau gelanggang. Ya, begitu. Bagus, bagus. Sekarang aku akan memberikan tambahan ilmu yang sangat penting kepada kalian. Selama ini kalian hanya berlatih ilmu kanuragan dalam bentuk luar saja. Dan sekarang aku akan memberikan ilmu pukulan dengan menggunakan tenaga dalam. Pertama kali yang harus kalian kerjakan ialah memusatkan perhatian, memusatkan pikiran. Pusatkanlah pikiran di pusat pikiran. Jangan sampai ada gangguan apapun juga. Ayo, mulai. Pejamkan mata kalian, lalu pusatkan perhatian pada pikiran jangan mengingat apa-apa lagi. Dan sekarang, tarik napas perlahan-lahan sesuai dengan perhitunganku. Mulai. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Ya. Terus. Aturlah pernapasanmu dengan hitungan satu dua. Terus kerjakan. Sementara itu pusatkan perhatian di pusat pikiran atau tulang cipta. Hmm. Ya. Bagus sekali. Dan sekarang salurkan kekuatan ke telapak tangan kanan. Pusatkan perhatian ke telapak tangan kanan. Iya, mulai. Murid-murid Kisuroworo segera mengerjakan apa yang diperintahkan gurunya. Mereka berdiri dengan tegang, matanya terpejam, sementara pikiran terpusat di telapak tangan kanan. Itulah cara Kisuroworo mengajarkan ilmu pukulan dengan tenaga dalam. Setelah beberapa saat lamanya, Kisuroworo mengakhiri latihannya. Bagus. Sekarang kau tunggang. Apa yang kau rasakan di telapak tangan kananmu? Oh, saya tidak merasakan apa-apa, Guru. Saya hanya saya hanya merasakan telapak tangan saya sedikit kesemutan. Itu berarti pikiranmu belum terpusat. Kau pasti harus terus banyak berlatih. Pusatkan pikiran di telapak tangan kanan. Setelah kau merasakan telapak tanganmu menjadi tebal, semakin tebal, semakin tebal seperti dinding baja, barulah kau boleh mencoba ilmu pukulan tenaga dalam. Bagaimana dengan dirimu, Pangpung? Saya juga belum merasakan adanya perubahan, Guru. Sama seperti halnya Tunggeng. Saya baru merasa sedikit kesemutan kau juga harus terus berlatih. Sekarang mari kita kembali mencoba mengingat-ingat latihan-latihan dasar kita. Ilmu kanuragan bukanlah ilmu yang mudah dipelajari. Sebab ilmu kanuragan melibatkan bukan saja raga atau jasmani manusia, melainkan juga jiwa, semangat. Jiwa serta semangat inilah yang sulit sekali dilatih. Karena itu latihan-latihan dasar tetap harus dilakukan. Sekalipun kalian nanti sudah menguasai cara-cara melepaskan pukulan tenaga dalam. Coba sekarang kau maju ke depan tunggang. Baik, Guru. Coba perlihatkan beberapa jurus yang pernah kuajarkan kepadamu. Jurus apa saja, Guru? Ya, jurus apa saja. Kau buat dulu kuda-kuda yang baik. Hah? Ya, begitu. Nah, sekarang mainkan beberapa jurus. Yang lain semuanya melihat. Dan kau juga Raguti. Coba kau perhatikan apa yang akan dilakukan Tunggang. Tunggang adalah muridku yang paling tua. Setelah kau menjadi muridku nanti, murid yang paling muda, Kau harus banyak belajar dan bertanya kepada Tunggeng. Baik. Ayo cepat Tunggeng, mainkan beberapa jurus. Baik, Guru. Tunggeng bergerak dengan lincah. Kakinya naik ke udara, menyepak kiri kanan. Dia terus bergerak bagaikan kitiran tersapu angin. Tubuhnya sangat ringan Sekali waktu dia berjumpalitan di udara, dan pada saat lain dia bergulingan di atas tanah. Ki nampak puas melihat apa yang dipertontonkan muridnya yang paling disayangi. Bagus. Cukup, Tunggang. Cukup. Sekarang, sekarang coba kau ulangi lagi jurus-jurusmu itu. Tetapi lakukanlah dengan seorang teman. Uh, baik, Guru. Oh, maaf, Guru. Bagaimana kalau Rakuti menemani saya memainkan jurus guru? Apa? Rakuti? Dia belum kuanggap menjadi muridku. Oh, tapi guru, dia adalah tamu kita, guru. Dan dia akan menjadi sahabat seperguruan kami semua. Tapi Rakuti belum bisa apa-apa. Dia baru akan belajar. Dia masih kosong. Oh, tapi guru, sekalipun dia masih kosong, dia juga perlu memperkenalkan dirinya. Siapa tahu Rakuti pernah mempelajari ilmu kanuragan dari guru yang lain. Hmm. Apa benar begitu Rakuti? Benar kau belajar ilmu kanuragan dari guru yang lain? Katakan siapa orangnya. Tidak, Kisiroworo. Aku belum pernah belajar apa-apa. Aku datang dengan tangan yang benar-benar masih kosong. Ah, jangan begitu Rakuti. Jangan terlalu merendah. Terlalu merendah bisa dianggap sebagai suatu penghinaan. Jangan percaya guru. Saya tidak yakin Rakuti sama sekali tidak mempunyai dasar-dasar ilmu kanuragan. Ya, sudahlah. Aku setuju, Tunggang. Baiklah. Rakuti boleh menemanimu memainkan beberapa jurus. Tapi ingat, ini hanyalah latihan. Ini tidak bersungguh-sungguh. Jangan sampai menendang ataupun menyepak terlalu keras. Jangan sampai kalian berkelahi secara sungguh-sungguh. Iya, Guru. Ayo Rakuti, turunlah ke gelanggang. Marilah kita mainkan beberapa jurus. Saya datang kemari untuk belajar. Bukan untuk pamer kepandaian. Hei, siapa yang mengatakan bahwa kau pamer kepandaian? Kalau begitu, kau merasa dirimu pandai. Tutup mulutmu, Tunggeng. Kau ini terlalu banyak bicara. Ayo Rakuti, aku ingin tahu apakah benar-benar kau datang kemari dengan tangan yang masih kosong. Aku akan dapat melihat gerakanmu. Aku akan dapat membaca gerakanmu. Ayo cepat turun ke gelanggang. Temanilah Tunggang memainkan beberapa jurus yang pernah kuajarkan kepadanya. Mengapa kau masih juga berdiri di situ? Ayo cepat turun. Tunggu apa lagi? Kisroworo, mengapa tidak murid yang lain saja? Kau banyak mempunyai murid. Mengapa harus aku? Eh, kurang ajar. Kau harus mengerjakan segala perintah yang diberikan guru kepadamu. Apa kau mau membantah? Aku tidak akan membiarkan seorang pun di antara kalian membantah perintahku. Rakuti, kalau kau masih juga berdiri di situ, aku yang akan memaksamu turun ke langgang. Baiklah, aku tidak senang dipaksa orang. Baik, aku akan mengerjakan perintahmu, Kisuraworo. Aku akan menemani Tunggeng memainkan beberapa jurus. Aku sudah siap, Tunggeng. Rakuti memasang kuda-kuda. Wajahnya nampak sangat tenang. Kisuroworo terkejut. Ternyata dia salah duga. Setelah melihat cara Rakuti memasang kuda-kuda, pimpinan perguruan Bukit Kerucuk itu segera tahu bahwa Rakuti pastilah mempunyai simpanan jurus-jurus. Kisuroworo nampak tidak senang, tapi dia berusaha menyembunyikan perasaannya di depan murid-muridnya. Ayo cepat, kami sudah tidak sabar menunggu. Cepat Tunggang, mainkan beberapa jurus. Aku ingin melihat sampai sejauh mana Rakuti dapat mempertahankan dirinya. Baik, Guru. Awas, Rakuti. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil. Aduh, aduh. <laughs> Sakit pinggang, encok, rematik Minum Karlon Super Pill Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh, menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik, produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. mana Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia. Nah sahabat Bintang, telah kita ikuti kelanjutan dari drama radio serial Mahkota Mayangkara untuk episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru, seri ke-105 dan 106. Untuk sahabat Bintang, ikuti terus kelanjutan ceritanya setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 9 pagi tentunya hanya di 956 Bintang Tenggara. Nah sebelum Dinda pamit undur diri dari ruang dengan Anda, sebelumnya keluarga besar dari Radio Bintang Tenggara mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Umum Bakti Husada Krikilan yang ke-46. Semoga semakin sukses dalam meningkatkan layanan kepada seluruh pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan. Selamat ulang tahun ya Rumah Sakit Bakti um, eh, Rumah Sakit Umum Bakti Husada Krikilan. Sahabat Bintang, jangan sesekali sesali apa yang sudah pergi. Jangan tangisi apa yang sudah tiada, tetapi bangkitlah dan bina kembali apa yang telah hilang dan pergi. Saya Dinda yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Duh, dia nggak bisa ya. Dari tadi goyang aja tuh tangan. Kenapa sih? Gatal nih kakiku. Ih, nggak sembuh-sembuh. Uh, giliran garuk suruh bantu. Gatal-gatal itu kamu kena kutu air, rangen, bisa-bisa kadas kurap jadi satu. Ih, malu atuh. Iya, terus gimana? Duh, gatal. Nih, aku kasih ahlinya menghilangkan semua urusan gatal-gatal. Oleskan Neo Ultrasilin, panu, kadas, kurap, apalagi kutu air, rangan seperti kamu ini amblas tanpa bekas. Bila kaki terasa gatal-gatal karena kutu air, panu, kadas, atau kurap? Oleskan saja si bungkus hijau Neo ultrasilin Dijamin hilang tanpa bekas. Mas, mau kan? Garuk aja sendiri. Goyang tangan. <laughs> udah hilang kok gatalnya. Kan udah digoyang sama Neo ultrasilin Oleskan Neo ultrasilin Neo ultrasilin Silin. Produk bermutu Henson Pharma Peng, sambian harus minum Ultra Flu Extra. Sa, kepalaku ini sakit flu. Aduh, atau <laughs> Itu namanya sakit campur. Obatnya mesti yang kuat gempur. Oh. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya sudah. Ultra Flu Extra. Sakit kepala lo, Cak. Minum Ultra Flu Extra. Campur flu lo? Iya, minum Ultra Flu Extra. Campur batuk juga, Cak. Pokoknya kalau sakit campur, tidak ada lain obat. Ultra Flu Extra. Ultra Flu Extra dengan paracetamol Panadol 600 mili lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai. Peng, ya tak, sudah gak campur lagi sakit. <laughs> Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra cak. Ultra Flu Extra diciptakan memang untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus. Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk dari Hanson Pharma. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Suatu hari di sebuah pasar. Ini dia. Hmm. Mama salah pilih. Masa sih? Ma, dari dulu hmm? larutan penyegar yang bener ini loh. Hmm. Yang ada gambar badak buatan Tinde. Lah, yang ini? Itu bukan yang dulu. Jadi mama salah pilih. Jangan salah pilih. Larutan penyegar dari dulu tetap yang ada gambar badak buatan Sinde Budi Sentosa sejak 1980. Panas dalam, sariawan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar, tetap minum larutan larutan penyegar cap badak. Larutan penyegar cap badak tersedia dalam kemasan botol dan kaleng dengan rasa pilihan jeruk, melon, jambu, stroberi, dan leci. Larutan penyegar hanya cap badak. Larutan penyegar cap badak. Larutan penyegar cap badak khasiat tetap sama. Produksi Sinde Budi Sentosa. Tetaplah bersama. saja kekasihmu pergi Teruskan saja mimpi yang kau tunda Kita temukan tempat yang layak sahabatku Ku percaya